Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya bapaknya. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua. Ketika dia mendatangi istrinya, istri didatangi oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang soleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Lau qudira bainahuma walad lam yadurrahu syaitan abadan. Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah. Allah menjenibna syaitan. Ya Allah jauhkan dari kami syaitan. Jauhkan dari kami. Syaitan jangan sampai menggoda kami. Dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu. Pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan mengoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini. Karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya. Dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangi istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Kau mendatangi istrimu, dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.